Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju Allah, menuju ridha Allah. Kita masih bersama bimbingannya Imam Haddad rahimahullahu taala dengan kitab adab sulukil murid bahwa kalau ingin menuju kepada Allah di antaranya yang harus perhatikan memperhatikan hati kita agar tidak terkotori sebab Allah akan melihat kepada hati innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum Allah akan melihat kepada hati maka hati yang perlu dibenahi karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di antara yang perlu dibenahi adalah menjauhkan hati kita dari yang namanya dengki atau hasad dan sungguh yang namanya dengki akan menghabiskan amal baik. Dan yang namanya dengki ini merusak. Merusak hubungan antara manusia dengan manusia. Dan yang namanya dengki ini akan menghadirkan penyakit-penyakit yang lainnya termasuk diantaranya menggunjing. Menggunjing sebabnya adalah karena kedengkian. Dan dosanya menggunjing sendiri luar biasa, Masya Allah. Disebutkan ada riba. Riba yang paling riba adalah menggunjing. Menggunjing kepada sesama. Sehingga orang yang menggunjing itu adalah dosanya lebih gede daripada yang digunjing. Maka yang harus kita perhatikan hati. Jangan sampai ada kedengkian. Dan ketahuilah, jangan berkata hatiku tidak punya dengki. Kami dan anda bukan nabi dan bukan malaikat. Ada unsur-unsur penyakit benih-benih penyakit di dalam hati, maka tugas kita adalah bagaimana kita membersihkannya. Dan sungguh kalau kita bisa menjaga hati, maka itulah perjuangan yang luar biasa yang disabdakan Nabi SAW sebagai jihad yang lebih gede daripada perang badar. Jihadun nafas memerangi hawa nafsu. Baik, kedengkian harus kita perangi. Kedengkian merusak, menjadikan seseorang saling membenci, seseorang saling bermusuhan, menjadikan seseorang menggunjing, itu adalah karena kedengkian di dalam hati. Kedengkian itu sebetulnya tidak beda dengan kalau orang mendengki kepada sesama itu artinya orang tersebut tidak terima dengan apa yang Allah atur atau mengkritisi Allah atau tidak atau menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah mengatakan ya Allah salah, kenapa kau beri dia kekayaan ya Allah? Kenapa kau besarkan pondoknya dia ya Allah? Kenapa kau jadikan umatnya besar ya Allah? Kenapa bukan aku? Seolah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kedengkian adalah kebusukan. Dan sungguh unik kadang. Orang tetangganya beli mobil dia. Mobilnya tidak menabrak dia. Tidak menyentuh dia. Tidak hmm, Lampunya pun tidak me mengenai matanya. Sehingga menjadi uh, terganggu. Akan tapi lihat karena ada di dalam hatinya penyakit yang namanya dengki. Tiba-tiba orang tidak senang. Melihat mobil yang bagus katanya mobil norak warnanya. Rumah bagus katanya modelnya tidak menarik dan seterusnya. Dan alangkah rukinya orang yang dengki. Dan kedengkian juga muncul di kalangan ustadz. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. La hasadaka hasadil ulama. Dengki yang paling mengerikan, mengerikan adalah dengkinya para ulama. Allah. Dengkinya para ulama sehingga ada ustadz, jika ada ustadz lain maju tidak senang. Jika ada ustadz lain besar tidak senang. Ini musibah besar. Seminya berbangga, sebetulnya merasa senang di saat ada orang lain atau di saat ada ustadz yang lain mendapatkan uh, kemudahan dari Allah untuk bangun pesantrennya, maka ketahuilah di saat seperti itu hati ini yang kadang-kadang tergoda menjadi hati kita tidak senang. Yuk kita perangi. Bagaimana kita senang di saat orang lain berhasil? Allah yang mengatur itu semuanya. Maka memerangi penyakit yang namanya dengki adalah sangat penting. Ada kunci yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita memerangi penyakit dengki. Yang jelas kita harus tahu penyakit dengki merusak. Yakul hasanat kama takul narul hatab. Menghabiskan kebaikan. Orang yang kita dengki, subhanallah. Ya, nyantai-nyantai, enak-enak saja. Ada seseorang mendengki tetangganya yang beli mobil baru atau bangun rumah megah. Lihat. Yang didengki rumahnya megah, mobilnya baru, enak tidur. Akan tapi, yang mendengki lihat, sudah rumahnya jelek, mungkin hidupnya susah. Akan tapi hatinya. Lebih dari itu ternyata hatinya sakit karena mendengki. Maka jangan dituruti penyakit dengki di dalam hati anda. Kalau tetangga Anda berhasil, berupayalah Anda untuk bergembira. Senang. Senang kalau ternyata masih belum bisa senang, ada bibit kedengkian di hati kita. Maka yuk kita perangi saat ini bagaimana agar bibit-bibit kedengkian ini tidak menjadi subur, menjadi kedengkian yang sesungguhnya dan ketahuilah permusuhan antara iblis dengan Adam adalah kasus yang kedengkian. Padahal Adam tidak mengambil sesuatu pun dari miliknya iblis dan Adam tidak menyakiti iblis. Dengki karena ketinggian iblis. tidak ada tidak pernah menyakiti iblis. Agar tapi lihat. Dan sungguh kullu adawatin keturja izalatuha ila adawata man adaka amadin. Semua permusuhan akan mudah dihilangkan akan tapi yang susah adalah permusuhan yang disebabkan karena kedengkian. Itu tadi ustaz dengan ustaz kedengkian Allah. Kebaikan apapun yang di uh, sampaikan oleh ustaz akan dianggap ah, cuman begini, cuman begini. Dan sungguh ini silsilah kedengkian perlu kita perpanjang karena ini adalah masalah yang sangat luar biasa. Intinya kedengkian adalah mengerikan. Jangan sampai ada di antara kita ada bibit-bibit kedengkian dan bagaimana kita akan menghapus kedengkian, menghilangkan kedengkian, tentunya ini perlu yang namanya mujahadah, perlu kerja keras. Intinya harus kita ketahui bahasanya unik orang begitu. Orang begitu dikatakan hadat adalah seperti menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kurang ajar kepada Allah Subhanahu menyalahkan Allah. Allah memberikan kekayaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah akan memakmurkan pesantrennya siapapun yang Allah kehendaki. Dan sungguh alangkah busuknya orang yang ternyata seolah-olah di mimbar ahli surga akan tapi ternyata hatinya penuh kedengkian. Semoga Allah menjaga hati kita dari kedengkian. Dan semuanya harus ada. Semuanya harus berusaha dan ada obatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep bagaimana kita menghiling, menghilangkan kedengkian. Intinya jangan sampai ada di dalam hati kita kedengkian. Kalaupun ada bibit, yuk kita perangi dan kita perangi sampai kedengkian itu akan menjadi kecintaan. Sehingga di saat tetangga kita mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur, kita kita ikut senang dan alangkah enaknya kita. Kita tidak bekerja, tetangga bangun rumah kita ikut senang. Hiburan kita semakin banyak. Maka dari itu ayo kita perangi kedengkian dan tidak akan selamat orang yang kedengki. Karena dengan kedengkian akan mengundang beragam penyakit. Maka dari itu insya Allah silsilah selanjutnya bagaimana kita menghilangkan kedengkian di hati kita. Semoga Allah menjaga hati kita menjauhkan dari dengki kepada sesama. Sesama para ulama, sesama para jabat, sesama para saudagar. Dan semoga Allah menjaga hati kita, membersihkan hati kita sehingga kita menghadap kepada Allah dengan kolbun salim hati yang selamat sehingga kita akan diridai oleh Allah masuk surga Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bisawab